Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan panutan di dalam kehidupan. Rasanya memang nggak jujur juga kalau kemudian kita mengaku-ngaku menginginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan sebagai uswatun hasanah tapi pada saat yang bersamaan kita nggak mau tahu tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak fair juga. Karenanya kemudian ketika kita menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah uswah hasanah bagi kita, maka mengkaji, mengetahui, memahami, mendalami sosok kehidupan Rasulullah SAW menjadi bagian yang menyatu dari keyakinan kita. Kefahaman kita bahwa Muhammad adalah uswah hasanah bagi kita. Nah pada kesempatan kali ini kita ingin masuk pada kehidupan Rasulullah SAW khususnya di dalam keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita sudah bahas dua sifatul asasiyah, sifat-sifat yang asasi yang dimiliki oleh seorang nabi, seorang rasul, sidik amanah tablik fatona. Lalu kemudian kita masuk pada sifat-sifat yang secara khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW dari mulai sabar sampai rendah hati. Nah hari ini kita masuk pada kehidupan Rasulullah SAW secara aplikatif. Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga, sebagai suami yang ideal, sebagai ayah bagi anak-anaknya, Rasulullah sebagai pedagang, Rasulullah sebagai politikus, Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai pendidik, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita akan membahas secara detail kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mengawali kajian tentang kehidupan Rasulullah SAW yang aplikatif ini. Kita akan awali dari kajian Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Bapak serta ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak ingin masuk dulu pada kajian bagaimana Rasulullah bergaul dengan istri-istrinya. Tapi saya ingin mengawali kajian ini dengan beberapa pondasi dasar di dalam keluarga Islam. Ini saya angkat karena rinciannya, detailnya kita akan dapatkan nanti dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan istri-istrinya. Oleh karena itu anggaplah ini sebagai sebuah pengantar untuk masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ke kamar-kamar Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang mendasar di dalam kehidupan berkeluarga di dalam Islam. Dan ini akan mewarnai apakah akan jadi apa keluarga kita. Kita suka kalau ditanya orang-orang yang pada mau nikah atau orang-orang yang melakukan pernikahan ditanya nanti keluarganya mau kayak apa. Kita suka gampangin. Kita akan mengatakan udah gimana nanti aja. Gimana nanti. Gimana nanti itu kebayang nggak? nggak kebayang bakalan nggak keruan gimana nanti harusnya nanti gimana nah itu lebih kon, lebih punya konsep nah kalau bentuk-bentuk keluarga yang ada hari ini dibentuk dengan pola gimana nanti nanti gimana eh, gimana nanti aja maka profil keluarga yang kemudian muncul juga kualitasnya gimana nanti. Iya. Nah karenanya kemudian pembentukan keluarga itu harus disiapkan dari awalnya. Karena akan mempengaruhi nanti akan dalam bentuk wujud kayak apa keluarga yang kita bangun. Karena ini kemudian menyiapkan pernikahan itu menjadi hal yang penting. Apa hal-hal yang harus disiapkan? Apa pilar-pilar yang mendasar yang harus ada di dalam keluarga Islam itu? Yang pertama adalah bahwa keluarga di dalam Islam ini harus dibangun dalam semangat ibadah. Ini jangan sampai enggak. Sebab Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan kalau wanita itu dinikahkan dengan banyak motivasi. Ada karena kecantikannya, ada karena hartanya, ada karena keturunannya. Yang keempat ada karena agamanya. Agamanya disebut keempat. Agamanya disebut keempat. Kenapa? Karena biasanya nggak pop, nggak populer. Orang nikah karena agamanya ini kayak rasanya nggak populer. Orang biasa nikah karena kecantikannya, karena kayaknya, saya punya teman ada dua orang. Itu ditinggal istrinya karena jatuh miskin. Dulu kaya. Begitu jatuh miskin ditinggal sama istrinya. Ada orang nikah karena cantik. Orang nikah karena kaya. Eh, orang nikah karena keturunannya. Tapi kata Rasulullah di ujung hadisnya karena agamanya. Disebut di ujung karena emang nggak populer. Tapi kata Rasulullah nikahilah wanita itu karena agamanya. Kamu nggak akan rugi dunia akhiratnya. Nggak akan rugi. Ini penting. Dasar ini penting dibangun di awal, bukan di tengah, di awal. Dari awal. Karenanya kemudian sahabat-sahabat Rasulullah kalau ditanya, mau nikah apa enggak? Para sahabat akan mengatakan tidak. Nggak mau nikah dia. Dia tidak mau disibukkan waktu-waktunya ngurusin anak, ngurusin istri, nggak mau. Dia mau menghabiskan waktu-waktunya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena nikah itu ibadah, karena nikah itu ngikutin sunnah, maka para sahabat menikah. Jadi itu yang kemudian harus menjadi motivasi. Eh, seseorang melakukan atau masuk dalam membangun sebuah keluarga. Ibadah. Ini yang pertama. Jadi semangatnya harus ibadah. Yang kedua, harus ada di dalamnya mawadah warohmah. Harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta, memang oh, problem akhirnya. Saya punya pengalaman, ada seorang saudara kita, itu sudah nikah, anaknya sudah lima. Datang nangis-nangis, dia katakan, ya Ustadz saya sudah punya anak lima. Tapi sebenarnya saya nggak pernah cinta dengan istri saya. Nah, ini problem nih. Anak lima tapi nggak ada cinta. Saya coba membesarkan hatinya. Bukan gak ada cinta. Cuma mungkin cintanya tipis. Gak mungkin enggak. Karena salah satu indikasi cinta adalah berbagi. Memberi. Di situ ada pengorbanan. Ada perhatian dan sebagainya. Dan sebagainya. Runtutannya. Tapi intinya adalah kesiapan berbagi. Itu cinta. Jadi kalau itu ada sebenarnya itu udah sebuah produk cinta. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang berbagi. Mampu berbagi dengan istrinya. Termasuk ketika makan enak. Ketika ditawarin makan enak, Rasulullah itu nggak makan sendiri, dibawa pulang. Diajak makan istrinya. Pengen makan sama istrinya. Kalau kita kan suka terjadi, kalau makan enak, makan enak aja. Sampai rumah tinggal ceritanya doang. Abi, ayah, bapak tadi makan enak, enak banget ya. Di tikungan itu, wah konya enak banget, tapi nggak dibawa makanannya. Gitu. Salah satu indikasi cinta itu adalah berbagi. Dan Rasulullah berbagi, dikasih makanan, enak, nggak pengen dimakan sendiri, dibawa ke istrinya. Dibawa pulang makan sama-sama sama istrinya. Sepiring berdua, segelas berdua. Romantis. Nabi panglima perang, 85 kali perang selama 10 tahun. Kira-kira bentuk profil nggak? Profilnya kebentuk nggak? Jadi jadi panglima perang. Mungkin kebayang tuh kasar, kaku, mungkin sadis, perang mulu. Tapi Rasulullah enggak, Rasulullah romantis. Makan piring berdua, minum segelas berdua. Segelas berdua bukan sekedar berdua, segelas berdua bukan. Romantis saya katakan karena ini ada air segelas, dikasih yang minum pertama Aisyah, dikasih ke Aisyah minumnya. Setelah Aisyah cukup minum, diambil gelasnya, bekas bibir Aisyah ditempelin ke bibir Rasulullah, Rasulullah minum di bekas Aisyah. Uh, romantis nih. Romantis. Nabi itu romantis. Cuma katanya yang nggak romantis Ustaz. Iya, Ustadz pulang malam jam 12 tidur, pagi berangkat lagi pulang. Sibuk banget, sehingga kesannya nggak romantis. Sehingga ada ustazah yang komplain kepada ustazah yang lain, nih suami saya, Ustadz Anu, nggak romantis. Gimana biar romantis? Gimana biar romantis? Kata ustazah ini, ustazah ini romantis, ustadznya. Dia katakan nanti kalau suami kamu, Ustadz Anu pulang, kamu pakai baju yang paling bagus. Dandan yang paling cakep. Benar suaminya pulang jam 12 malam. Pulang dakwah. Jam 12 malam. Istrinya begitu suami pulang dandan secakep-cakepnya. Pakai baju sebagus-bagusnya. Begitu dilihat sama suaminya. Apa reaksi yang muncul? Umi malam-malam mau kemana? Kan nggak nyambung. Gitu. Nggak nyambung. Padahal Rasulullah itu romantis. Ya, dan kita bisa belajar dari romantisnya Rasulullah SAW. Jadi berbagi. Rasulullah pulang kemalaman, nggak dibukain pintu sama Aisyah. Nggak maksa Aisyah bangun. Dia malah berkorban. Nggak pengen mengganggu asik tidur Aisyah. Sampai Rasulullah tidur di luar. Nggak pengen ganggu tidur Aisyah. Ini berbagi. Sampai Aisyah ngelindur bangun. Begitu dilihat Rasulullah tidur di luar. Dibangunin Rasulullah. Marah Rasulullah? Tidak. Nggak ada ceritanya Nabi marah. Nabi cuma tersenyum. Sebaliknya Aisyah menangis. Tuh, komunikasinya cakep. Komunikasinya nyambung. Nabi nangis, eh Nabi tersenyum, Aisyah nangis. Nggak usah pakai ngomong. Gak usah pakai ngomong. Langsung ngerti. Nah, cerita ini harus diikutin. Kalau mau diterapin nih sama bapak-bapak, ibunya harus ikut ngaji. Ya, kalau enggak nggak nyambung. Iya, saya katakan, kalau bapak pulang kemalaman, ketok-ketok pintu enggak, pengen enggak pengen ganggu istrinya, dia tidur di luar. Begitu istrinya bangun, dilihat bapaknya tidur di luar, Bapaknya kan apa bapaknya? Reaksinya apa bapaknya? Senyum karena Rasulullah senyum. Istrinya? Enggak, senyum juga suaminya senyum. Jadi begitu suaminya senyum, istrinya senyum. Wah nggak nyambung. Harusnya nah nangis. Makanya kalau nggak ngaji, emang begitu jadinya nggak connect. Ya, kalau ngaji bareng-bareng nyambung. Ini Nabi berbagi. Siap berkorban, siap berbagi. Ini. Harus ada cinta. Mawadah, warahmah. Ini rekatannya. Kalau perekatnya nggak ada, ibarat bangunan itu berantakan. Kalau nggak pakai semen, itu tatanan batu bata yang sudah ditumpuk akan berantakan. Jadi cintanya mesti mesti ada. Karenanya harus dipupuk. Dia kadang naik turun, kadang naik. kadang cinta banget, kadang kurang cintanya, kadang enggak, kadang dia begitu emang suka bolak-balik. Kadang seneng, kadang kurang seneng biasa. Makanya kuning harus dirawat. Bagaimana Rasulullah merawatnya? Rasulullah merawatnya dengan selalu membuat segar kehidupan cintanya Gimana nyegerinnya? Dengan selalu membuat panggilan-panggilan istimewa buat istrinya. Maka Aisyah punya gelar panggilan Humairo, si merah jambu. Jadi kalau ibu terus dipanggil sama suami ibu, ya Humairo, kira-kira melayang nggak? Eh? eh? Padahal saya nggak merah jambu, tapi dipanggil merah jambu. Wah ini pujian nih. Ah, ejekan bukan. Pujian. Ya. Eh, pujian. Ya kumahiro. Itu melayang tuh. Nah Aisyah dipanggil Humairo. Si merah jambu. Begitu ketemu Nabi ya Humairo. Wah itu udah melayang. Disegerin terus cintanya itu dengan memanggil nama-nama istrinya dengan julukan-julukan yang baik. Kenapa? Karena kata ulama, emang wanita itu lemah di telinganya. Jadi jangan heran kalau banyak perempuan ditipu oleh laki-laki. Karena dia lemah di telinga. Nggak boleh dengar pujian. Kalau kena pujian, Ya. Yang begitu. Pokoknya kalau ada pujian tutup tutup telinga. Ya. Kenapa? nggak tahan. Makanya di banyak berita itu ada 40 orang perempuan tertipu sama satu orang laki-laki. nggak heran juga. Banyak banget 40 orang. Cuma satu laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu nggak eh, lemah di telinganya. Makanya kemudian Rasulullah sempurnakan kelemahannya itu dimanfaatkan dengan selalu memuji istrinya. Itu diantaranya. Sementara laki-laki itu lemah di matanya. Laki-laki lemah di matanya. Karena itu harusnya dia dimanjakan matanya agar dia tidak tergoda dengan yang lain. Ini gimana enggak? Sebelah istrinya matanya kemana-mana. Istrinya di sebelah. Itu mata bisa kemana-mana. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW bicara tentang siapa istri yang solehah itu. Itu nggak dijelasin bahwa istri soleh itu yang rajin baca Quran, yang kayak banyak, yang puasanya rajin dan sebagainya nggak disebutkan. Walaupun itu adalah keutamaan, walaupun itu adalah kebaikan. Tapi ketika dibaca disebut istri yang soleha, itu Rasulullah SAW mengatakan yang namanya istri soleha adalah yang kalau suaminya memandang menyenangkan. Itu yang disebut pertama, bukan yang lain. Baru yang kedua kalau disuruh taat, kalau ditinggal dia bisa jaga diri. Dirinya dan harta suaminya. Bisa. Tapi yang pertama disebut adalah kalau dilihat menyenangkan. Dimanjakan. Maka Rasulullah SAW menyebut keluarganya itu baiti jannati. Emang ada apa di rumah Nabi? Ada sofa-sofa yang empuk. Nggak ada, cuma tikar doang. Ada mobil yang mewah. Nggak ada, cuma ada bagel. Blasteran, kuda sama keledai. Ada makanan yang enak? Enggak. Cuma korma kering. Roti kering. Air putih. Enggak ada yang indah. Di rumah Rasulullah SAW. Cuma kenapa Nabi bisa mengatakan di jannati? Rumahku adalah surgaku. Karena di rumah Rasulullah ada bidadari. Aisyah selalu tampil prima di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami manjain istri, istri manjain suami. Udah nggak kemana-mana. Cinta tuh harus dirawat. Kalau enggak dia pudar. Maka unsur yang kedua adalah harus ada cinta. Yang ketiga apa yang disebut dengan ta'awun. Harus ada sebuah usaha kerjasama antara suami dengan istri. Yang pertama dalam hal ibadah. Karena nikahnya motivasinya ibadah, maka kerjasama yang pertama adalah kerjasama dalam ibadah. Suami nopang ibadah istrinya, istrinya nopang ibadah suaminya. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis mengungkap Allah Subhanahu wa taala bangga dengan satu keluarga yang kalau suaminya bangun, di satu malam. Dia siap-siap sholat malam. Sebelum sholat malam dibangunin istrinya. Kalau istrinya segen, diambilin air, dipercikin wajahnya. Sampai istrinya bangun dan dia sholat malam bersama. Tapi kalau istrinya yang bangun duluan, siap-siap sholat malam. Lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya segen, diambilin air, dipercikin wajahnya. Romantis. Kata kata Rasulullah, Allah bangga dengan keluarga itu. Ta'awun fil ibadah. Makanya nggak heran kalau Utsman bin Affan kalau tidur di atas kepalanya pasti ada air. Ada ember isi air penuh. Istrinya nggak pernah lupa bawain air di atas kepalanya. Untuk apa? Nggak usah susah-susah ke kamar mandi kalau kagak bangun. Eh, malam kagak bangun, Air udara di, di atas kepalanya. Tapi kata istrinya demi Allah, aku tidak pernah ya, menumpahkan air ke Utsman karena Utsman selalu lebih awal bangun daripada saya. Itu Utsman. Dan ibadahnya luar biasa memang Utsman di, di, diketahui dalam sirah. Utsman ini ibadahnya luar biasa, keimanannya luar biasa. Dialah salah satu sahabat Nabi yang punya firasat mukmin. Kata Rasulullah, hati-hati dengan firasat mukmin. Dia melihat dengan mata Allah dan dia mendengar dengan telinga Allah. Karena ketinggian, kedalaman imannya. Dan Utsman punya sifat itu. Pernah satu saat Utsman sedang mengajar di masjid, ada seorang anak muda datang masuk ke masjid itu. Kata Utsman, "Hai anak muda, aku melihat bekas-bekas zina di matamu." Zina mata itu bekasnya kelihatan sama Usman. Mata itu bisa berzina. Zinanya mata dengan meli, melihat yang bukan yang yang tidak halal. Itu Usman bisa melihat bekas-bekas zina mata di anak muda itu. Maka anak muda itu mengatakan, "Ya Usman, apakah ada nabi setelah Muhammad?" Tidak. Kata Usman, "Ini cuma firasat mukmin." Maka setelah pengajian selesai, anak muda itu datang kepada Usman dan mengatakan, "Ya Usman benar. Engkau benar. Sesungguhnya aku sebelum datang ke masjid ini melihat sesuatu yang tidak halal. Zina mata bekasnya kelihatan sama Usman. Itu ketinggian um, ketinggian iman dari Usman bin Affan karena ketinggian ibadah yang dilakukannya. Ta'awun yang kedua adalah ta'awun fil maisah dalam pekerjaan. Rasulullah orang yang biasa bantu kerja istrinya di dapur. rasakan segan Bantu kerja istrinya di dapur. Dan Fatimah, anaknya Rasulullah SAW adalah orang wanita yang tangannya kapalan dan punggungnya hitam. Fatimah adalah wanita yang tangannya kapalan Punggungnya hitam karena banyak membantu kerja suaminya Ali bin Abi Thalib. Wanita-wanita dulu emang eh, kelihatan eh, pengabdiannya, dimensi pengabdiannya itu nampak benar. Sampai-sampai kata para salafus soleh, dia mengatakan kami wanita-wanita para salafus soleh adalah wanita-wanita yang belum tidur sebelum suami kami tidur dan sudah bangun sebelum suami kami bangun. Tuh. Dimensinya pelayanan, pengabdian. Belum tidur sebelum suaminya tidur. Kalau sekarang udah tidur sebelum suaminya tidur. Kata istrinya kagak jelas ya tidurnya. Eh, ditungguin juga kagak jelas tidurnya. Eh, dan sudah dan belum bangun. Belum bangun padahal suaminya sudah bangun. Sahabat sahabia ya dulu enggak. Kami wanita-wanita yang belum tidur sebelum suami-suami kami tidur dan sudah bangun sebelum suami-suami kami bangun. Pengabdian. Ini yang Kedua, bantu membantu. Yang ketiga, ta'awun di dalam mendidik anak. Jangan juga ada pemahaman bahwa anak nakal selain bapaknya, anak lapar, eh, anak nakal selain ibunya, anak lapar selain bapaknya. Jadi dipilah-pilah. Seolah-olah mendidik itu urusan ibu. Urusan nyari rejeki urusan bapak. Enggak juga. Urusan rezeki itu urusan bapak, urusan ibu. Tanggung jawab semua. Makanya di Quran yang nasehatin anak bukan Bu Lukman, tapi Pak Lukman. Maka nasehatnya nasehat Lukman kepada anaknya, bapaknya, bukan ibunya. Artinya tanggung jawab pendidik itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga Bapak. Dan ini penting. Ya, membangun kerjasama dalam konsep itu. Tiga, yang keempat, agar keluarga yang terbentuk keluarga yang baik, maka ketika kita nikah, kita harus milih. Nggak boleh nggak milih. Pasangan kita itu harus dipilih. Harus milih. Yang saya maksud milih di sini bukan karena milih cantiknya, bukan karena uh, hartanya bukan karena keturunannya tapi yang saya maksud di dipilih di sini adalah yang pertama milih antara janda dengan gadis maka Rasulullah suruh pilih gadis maka sunnah nikah itu dengan gadis bukan dengan janda walaupun Rasulullah nikah dengan janda Khadijah istri pertamanya tapi dalam sabda-sabda Rasulullah meminta kita untuk nikah dengan gadis. Maka pernah ada sahabat Rasulullah datang. Dia ngelaporin kalau dia mau nikah. Kata Rasulullah yang ditanya pertama adalah gadis apa janda? Kata sahabat ini janda. Kata Rasulullah kenapa yang enggak gadis aja? Nah, artinya Nabi mengarahkan untuk nikah itu dengan gadis. Jadi nikah dengan janda bukan sunnah. Yang sunnah itu adalah nikah dengan gadis. Teman saya dulu memahami nikah dengan janda itu sunnah. Maka dia nikah pertama dengan janda. Pas terus ngaji terus dia baru tahu kalau nikah pertama bukan sama janda harusnya, sama gadis. Akhirnya sekarang dia mau nikah lagi sama gadis. <laughs> Katanya mau ngikutin sunnah. Eh, salah sunnahnya katanya kemarin. Eh, alasan doang. Jadi eh, gadis. Janda apa gadis? Gadis. Yang kedua milih kerabat dekat atau jauh? Jauh. Kalau bisa jangan kerabat dekat. Karena kata Rasulullah biasanya keturunannya kurang baik. Cari yang kerabatannya jauh. Yang ketiga, pilih yang lingkungannya bagus. Kata Rasulullah SAW, jangan nih, jangan petik bunga yang tumbuh di lumpur. Bunga, tapi tumbuhnya di lumpur. Kata Nabi, jangan dipetik. Jangan dinikahi wanita cantik, tapi lingkungannya buruk. Jadi perlu milih lingkungan yang bagus. Dan yang keempat, eh, milih yang banyak anak, yang subur. Kata Rasulullah, nikahilah wanita itu wadud wal walud. Yang pecinta, yang setia, dan banyak anak. Nah ini milih Kenapa? Karena yang kita ingin ciptakan adalah keluarga yang nantinya bisa menjadi madrasah buat anak-anak kita. Sehingga harus disiapkan banget. Kalau enggak, memang akhirnya keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang tidak berbentuk dan tidak berwujud. Ini beberapa dasar-dasar yang harus ada ketika satu rumah tangga dalam Islam itu dibangun. Dan yang terakhir sebenarnya ada catatan sedikit yaitu selalu husnuzon. Urusan besar bisa jadi kecil. Tapi kalau suuzon urusan kecil bisa jadi besar. Karenanya kemudian harus husnuzan. Ini catatan aja. Silakan. Ini beberapa sekedar pengantar kita ingin masuk ke rumah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membangun keluarganya, bagaimana Rasulullah bergaul dengan istri-istrinya. Kita juga akan kenal, coba kenal dengan semua istri Nabi, anak-anak Rasulullah SAW dan keseharian Rasulullah di dalam keluarganya. Eh sebelum kita masuk ke situ, mungkin ini jadi pengantar. Kalau mungkin ada yang mau menambah atau ada yang lain yang mau disampaikan, saya persilakan sebelum kita masuk pada eh, keluarga. Waalaikumsalam. Ini siapa dulu nih? Ini ada ibu-ibu. ini ibu-ibu dulu ya Pak. Gak apa-apa ya, ibu-ibu di dulu itu Makasih Ustaz. Yang pertama saya tanyakan mengenai tadi kata Ustaz, uh, istri yang solehah itu yang menyenangkan, menyenangkan pandangan uh, suami. Nah tadi yang Ustaz sebutkan yang menyenangkan uh, Nabi Muhammad adalah Siti Aisyah. Padahal yang kita dengar sebetulnya dia tidak akan kawin lagi kalau Siti Hadijah tidak meninggal. Nah, bagaimana kenapa sampai uh, Siti Aisyah yang sangat di, dianggap soleha tidak cemburu istri-istri yang lain itu satu. Kemudian tadi yang kedua memilih pasangan tadi kata Ustadz pilihlah gadis. Mm -hmm. Tapi Tadi seperti uh, Ustaz sampaikan, yang dipilihnya pertama adalah janda yang hmm. sangat sebetulnya dicintainya. Apa alasannya? Karena Nabi sudah memilih janda, kok akhirnya mengatakan pilihlah yang gadis. Hmm. Yang ketiga, uh, pilihlah wanita yang banyak anak. Hmm. Semua orang menginginkan punya anak. Bagaimana dengan orang yang Tahu-tahu setelah menikah dia tidak punya anak. Hmm. Apakah itu istri yang tidak baik? Makasih. Hmm. Eh. Baik, kayaknya ibu-ibu semua nih. Yang pertama, tadi saya memang menyebut Aisyah karena emang eh, cerita-cerita uh, cerita -cerita tentang jadi begini, istri Nabi itu 13 orang. Semua satu yang satunya punya tipe beda. Khadijah begini, Aisyah begini, Ummu Salamah begini, Zainab begini, Ummu Habibah begini, Sofiah begini dan sebagainya. Punya karakter masing-masing. Kalau ditanya istri yang mana yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, memang riwayat yang menjelaskan tentang itu akan jatuh kepada Khadijah. Bahkan Aisyah cemburu. Kalau mau pergi pasti Khadijah nyebutnya eh, eh Rasulullah nyebutnya Khadijah. Kalau Rasulullah mau pergi pasti yang disebut Khadijah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, masa yang disebut orang tua mulu?" Iya. Orang tua karena Aisyah eh, eh, Khadijah wafat usia 65 tahun. Nikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Rasulullah usia 25 tahun. Masanya penuh dengan perjuangan, sampai 65 tahun nikah dengan Khadijah. Maka kata Aisyah, masa orang tua mulu? Kan udah ada gantinya nih. Nih udah ada gantinya. Ya gitu. Jadi seolah-olah Aisyah pengen tampil lebih lebih bagus daripada Khadijah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah ketahuilah demi Allah. Sesungguhnya bagiku tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Kenapa? dialah orang yang semua orang kafir dia beriman padaku. Ketika orang tidak mendukung, dia mendukungku. Ketika orang tidak memberikan harta, dia memberikan harta kepadaku. Dan dia adalah orang istri Nabi satu-satunya yang memberikan keturunan yang lain tidak. Yang lain tidak ada kecuali Maria al kiptia Maria al kiptia ini tidak masuk dalam Umahatul muminin Anaknya Rasulullah namanya Ibrahim. Tapi dari Khadijah, Rasulullah SAW dapat anak enam. Enam dari Qasim sampai Abdullah. Laki dua, perempuan empat. Dan sebelum nikah dengan Khadijah, eh, dengan Rasulullah, Khadijah punya anak empat. Jadi Khadijah punya anak sepuluh ketika Rasul, nikah dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau ditanya memang ada yang bisa gantiin Khadijah? Nggak ada. Tapi kalau melihat profil wanita, pertama Aisyah itu gadis. Yang kedua dia muda. Yang ketiga dia cerdas. Yang keempat dia lincah, gesit. Sehingga memang waktunya setelah Khadijah meninggal, waktunya banyak dengan Aisyah. Karena istri-istri yang lain juga tahu kalau Nabi cenderung kepada Aisyah. Sehingga jatah buat istri-istri yang lain sering dikasih ke Aisyah. Sehingga wafatnya Rasulullah SAW juga di pangkuan Aisyah. Jadi kalau tadi saya sebut Aisyah cuma mewakili aja. Saya tidak mengatakan bahwa Aisyah Eh, eh, istri yang paling dicintai ya, ternyata kalau dalam riwayat-riwayat yang ada kita akan menemukan Rasulullah SAW tidak eh, Khadijah tidak bisa tergantikan posisinya oleh istri-istri yang lain. Begitu bu. Tadi saya cuma nyontoin aja bagaimana eh, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Karena istri Nabi selalu tampil prima. Jadi saya menyebutnya Aisyah. Itu catatan eh, penjelasan sedikit tentang Khadijah. 10 tahun, 10 tahun terakhir hidupnya bersama Rasulullah itu penuh penderitaan. Bahkan wafatnya Khadijah itu karena pemboikotan ekonomi selama 3 bulan. Itu puncaknya. Dan Khadijah wafat di usia 65 tahun. Sampai 65 tahun Khadijah masih berjuang. Ini menarik, nanti kita akan buka eh, kisah Khadijah ini lebih detail. Yang kedua apa tadi ya? Memilih, oh memilih gadis eh, eh, bukan janda. Sementara Nabi malah janda, gitu. Eh, pada hakikatnya memang seperti pertanyaan juga begini. Kenapa Nabi istrinya banyak? Kenapa nggak satu aja? Atau kenapa dua aja? Kenapa sampai tiga belas? Sementara orang mukmin nggak boleh tiga belas. Kan ngikutin Nabi. Katanya suruh ngikutin sunnah. Nabi tiga belas. Berarti kita juga harus ikut Nabi. Berarti istrinya harus tiga belas. Nggak boleh. Lah katanya suruh ngikutin Nabi. Enggak boleh yang ini. Ini hanya spesial buat Rasulullah SAW. Nasnya apa? Quran. Bukan hadis lagi. Quran nasnya. Spesial buat Nabi. Nah ketika ditanya kenapa janda, ini juga spesial buat Rasulullah SAW. Karena ada hikmah robani nikahnya dengan Khadijah. Karena di awal-awal dakwah itu tantangannya begitu berat. Sehingga hikmah yang kita bisa ambil adalah ternyata Rasulullah memerlukan seorang pendamping yang matang. Yang matang, yang sudah berpengalaman, yang siap mengemban beratnya dakwah. Makanya terpilihlah Khadijah. Dan Khadijah ini menarik. Ada dua perempuan yang dapat salam dari Allah langsung lewat Jibril Salah satunya adalah Khadijah. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah kata Jibril, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan salam." Salam dari mana? Dari Allah buat Khadijah istri. Oh, ini cuma dua perempuan di dunia ini. Ya, Khadijah salah satunya. Ya, ha? Bentar habis ngaji dah satu lagi. <laughs> <laughs> Ustaz kalau lupa begitu tuh. <laughs> Jadi yang kedua itu uh, Maria. Maria <coughs> Maryam, wanita suci. Itu. Bu, jadi uh, uh, Pertanyaannya kayak begitulah. Kenapa Nabi janda? Sama dengan nah, kenapa Nabi 13. Ternyata ada pelajaran dari takbir robani yang diambil dari banyak peristiwa-peristiwa lewat pernikahan Nabi. Yang kedua, wa yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahwa Nabi itu melakukan apa saja bukan karena syahwat, bukan karena hawa nafsu, tapi in huwa illa wahyu Wahyu juga. Oleh karena itu ini menjadi pang, menjadi rangkaian panjang kesempurnaan syariah. Jadi bukan sekedar nikah, bukan, tapi di setiap nikah dengan eh, eh, istri-istri uh, uh, Rasulullah SAW di situ ada hikmah syariah. Dan sekali lagi Nabi bukan karena hawa nafsu nikah. Kalau hawa nafsu pasti yang dipilih cantik gadis. Ternyata yang gadis cuma satu Aisyah dinikahi usia 9 tahun. Masih main ayunan, masih main boneka. Yang lainnya janda, tua. Kira-kira begini syahwat bukan? Enggak. Bukan. Jadi ini dimensinya bukan sekedar nikah, tapi di balik pernikahan Rasulullah itu ada banyak ketetapan-ketetapan syariah yang Allah ingin tetapkan lewat pernikahan Rasulullah SAW dengan para istrinya. Emang nikah istri banyak ringan? Enggak. Emang enak istrinya banyak? Amanahnya, bebannya berat. Nafkahnya berat. Tanggung jawabnya berat. Kalau mau enaknya nggak usah dinikahin. Ini apa yang aman? Nikah. Berat nikah. Rasulullah nikahin. Kalau soal milih, nggak mungkin Rasulullah. Pertama, pasti milih gadis janda. Kalau mau senang-senang, nggak usah dinikahin. Ini dinikahin, nikahin Rasul jadi tanggung jawab Nabi. Dan itu beban buat Rasulullah. Siapa yang memikul beban? Jadi nggak ada dimensi syahwat di dalam. Jadi sekali lagi Walaupun secara syariah kalau orang soleh, suami soleh mau nikah lagi, secara syariah dia nggak perlu izin sama istrinya. Dia nggak perlu. Mana ada atasan izin sama bawahan? Pemimpin izin sama bawahannya nggak ada. Dia izinnya sama yang pemimpinnya lagi. Siapa? Allah. Maka nggak main-main. Kalau suami soleh, nggak usah khawatir. Nggak akan soleh, nggak akan mengkhianati. Karena dia bertanggung jawab dengan Allah dan dia takut kepada Allah. Jadi secara saya memang nggak perlu izin. Karena tanggung jawabnya bukan ke istri, tanggung jawabnya kepada Allah. Kenapa sekarang pakai izin? Kalau kita pengulu mau nikah lagi, bapak harus pakai izin, harus ada surat izin dari istri Pertama kalau kagak nggak boleh. Kalau ke KUA sekarang nih nggak boleh, harus ada izin. Kenapa? Karena bisa jadi kualitas-kualitas suami sekarang diragukan. Lah iya, jangan-jangan zolim. Diragukan karena banyak banyak praktek-praktek kolin poligami terjadi banyak kezoliman, maka pakai izin. Dulu malah kagak boleh poligami. Pegawai negeri BP 10 nggak boleh. Itu lebih parah lagi. Jangan-jangan emang jangan-jangan emang kualitas suaminya bukan diragukan lagi. Enggak benar. Makanya enggak boleh. Nah sekarang harus izin. Jangan-jangan enggak benar. Tapi kalau kualitas suaminya bagus, enggak butuh izin. Apa yang diperlukan? Enggak akan zalim, enggak akan nyakitin. Kalaupun nikah lagi, enggak akan ada kezaliman. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab kepada Allah. Kata Rasulullah, siapa yang nikah poligami dan dia tidak bisa adil terhadap istrinya, dia akan menghadap Allah dengan keadaan tidak lengkap. Tubuhnya nggak lengkap. Jadi tantangan luar biasa. makanya kalau bisa poligami itu kualitas. Kualitas. Kalau nggak berkualitas nggak bisa. Makanya kemudian keran ini dibuka oleh Allah, bisa diambil bisa enggak. Poligami itu dibuka dalam Islam. Boleh diambil, boleh enggak. Dan dia bukan satu yang aib. Kalau cerai, itu perbuatan yang halal, tapi dibenci. Ada komanya. Halal, tapi dibenci. Halal, tapi dibenci poligami itu halal titik. Nggak pakai dibenci, nggak nggak pakai, dia halal aja udah titik. Walaupun memang ada syaratnya adil. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhitungkan. Tapi nanti kita lihat apa hikmah Rasulullah berpoligami. Karena Nabi istrinya banyak, kita harus tetap bahas ini. Iya, bukan nganjurin poligami, bukan. Iya. Bukan, tapi paling tidak kita punya kepahaman kenapa Rasulullah melakukan poligami. Agar ini tidak menggoyahkan kesikohan, kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW atas tuduhan musuh-musuh Islam bahwa Rasulullah adalah hiperseks karena istrinya banyak. Nauzubillah. Jadi kita perlu mengetahui kenapa Nabi Istrinya banyak. Ini nanti kita bahas setelah selesai membahas tentang istri-istri Nabi. Kita akan ungkap itu sedikit menutup kajian keluarga Rasulullah SAW. Jadi masih panjang, masih banyak. Jangan buru-buru juga. Ya. Karena ini menjadi hal yang e, penting untuk terus kita kaji. Ada yang ketiga ibu. Ya, yang ketiga ya harus diakui bahwa subur ini adalah karunia Allah. Orang nikah kalau terus nggak punya anak memang kayak rumah sepi. Harus diakui. Saya punya teman Ustaz nikah udah 12 tahun nggak punya anak. Begitu hamil istrinya bersyukur ya, begitu mau lahiran ternyata harus milih anaknya atau ibunya yang hidup. Akhirnya anaknya meninggal. 12 tahun sempat hamil, nggak punya anak juga. Artinya anak itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena itu kesuburan itu memang harus diusahakan. Karena itu menjadi kelengkapan dari sebuah rumah tangga. Terus kalau istri nggak punya anak, berarti nggak baik. Bukan dalam konteks nggak baik, kemuliaan dan tidak mulianya di hadapan Allah. Cuma cuma dalam konteks keluarga itu memang akhirnya ada sesuatu yang kurang. Kalau tidak punya keturunan, harus ini secara fakta harus diakui. Ketika kita bicara keluarga, maka anak menjadi dambaan. Ketika tidak ada, maka itu menjadi kekurangan. Bukan kekurangan dalam konteks kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini bukan maunya dia. Subur nggak subur itu bukan maunya dia. Mau punya anak atau tidak itu bukan maunya dia. Kecuali memang dia benar-benar nggak mau. Tapi subur enggak kan bukan masalah, bukan maunya dia, itu ketua dari Allah. Karenanya ketika bicara keluarga, konteks keluarga dia kekurangan. Tapi ketika bicara kemuliaan, dia kembali kepada kualitas dia di hadapan Allah. Jadi kurangnya bukan dalam konteks kemuliaan, tapi dalam konteks keluarga. Karenanya kemudian anak itu kalau keluarga nggak ada anak jadi kayak nggak lengkap. Itu orang bilang. Gitulah. Kira-kira. Baik. Cukup ya Pak. Kayaknya udah bisa nih Pak. Oh maaf ya, kalau apa dan Pak mau tuh sama saya aja nanti. <laughs> saya cukupkan. Ibu kurangnya saya minta maaf. Subhanakallah yang nikah. Syadalah ilah antah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh